Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang kesabaran sabar untuk melakukan ketaatan. Sabar di dalam kita menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rasa sakit, dikurangi harta, ada yang meninggal dan seterusnya, musibah atau bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Ada lagi tambahan, bagaimana kita bisa bersabar di dalam kita berurusan dengan sesama manusia. Ini perlu kesabaran. Dan manusia ada yang keberadaannya tidak ada pilihan bagi kita. Ada kelompok yang kedua manusia yang keberadaannya ya kita ada sibul apa syibhul kalau dikatakan oleh para ahli torekoh. Sibul ikhtiar ya nih kita ada hak pilih, kita kita bisa memilihnya. Dan ada sahabat yang memang diserahkan kepada Allah kita memang untuk memilihnya. Yang pertama adalah sebenarnya yang kedua dengan ketiga itu hampir tidak ada bedanya. Mungkin bisa kita bagi dua saja. Ada orang bersama kita tidak ada pilihan bagi kita. Yang kedua, ada bagian kita untuk memilih. Maksudnya ada kita bisa memilihnya. Allah memberikan kepada kita untuk memilihnya. Yang pertama adalah orang yang bersama kita yang kita sama sekali tidak bisa memilihnya. Siapa itu? Allah memberikan kepada Anda orang tua. Anda dilahirkan sudah begitu, Anda punya orang tua. Baik tidak baik adalah orang tua Anda. Soleh tidak soleh adalah orang tua Anda. Lembut dan kasar adalah orang tua Anda. Begitulah adanya. Maka di sini pun kita perlu kesabaran. Di dalam berurusan dengan mereka. Pertama memang kita memahami kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Hak-hak mereka kita penuhi sebagai orang tua. Akan tapi mungkin suatu ketika kita menemukan atau seorang anak menemukan orang tuanya yang tidak memenuhi haknya haknya sang anak, mungkin kurang mendidik dan sebagainya, atau mungkin perilaku kasar dan seterusnya. Maka di situ perlu kita sebagai seorang anak punya kesabaran. Pembahasan berbakti pada orang tua sendiri. Kita sekarang adalah bersabar di saat mempunyai orang tua yang tidak baik, mempunyai orang tua yang kasar, mempunyai orang tua yang berbuat dolim. Ini pun kita perlu kesabaran. Nah, yang kedua adalah orang yang bersama kita yang kita ada ya bisa memilihnya tetangga, di mana kita membangun rumah. Kalau kita ingin bangun rumah hanya jangan hanya sekedar kita beli rumah hanya beli, kita lihat lingkungannya kita akan bangun. Ada orang bercita-cita dari kecil kalau saya pengen punya rumah yang dekat dengan masjid. Allah. Jadi bukan hanya yang penting strategis untuk bisnis saja tidak, keselamatan anak kita terjamin atau tidak. Nah, tetangga jelek atau baik adalah tetangga, jiron. Termasuk pasangan lihat, kita memilih dan memang semua ditentukan oleh Allah, akan tapi ada yang kita diberi oleh Allah kesempatan untuk memilihnya. Di sini pun kita perlu bersabar. Akan tapi beda dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama itu yang harus kita hadirkan bahwasanya itu pemberian dari Allah. Semua memang pemberian dari Allah. Akan tapi maknanya orang tua yang telah dikirim oleh Allah menjadikan sebab kelahiran kita, maka di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ini kewajiban kita. Lah makna berbakti ini benar-benar harus kita pahami. Artinya, di saat mereka lemah kita harus membantunya. Mereka butuh makan, kita wajib mengasihinya. Kita memberikan pertolongan di saat mereka tua dan seterusnya dan seterusnya berbakti kepada orang tua dan dengan hati yang ingin lebih jala, lebih jauh mengenal atau mengetahui bagaimana berbakti kepada orang tua, ada salah satu CD yang sudah beredar dan termasuk itu yang paling di, diminati oleh masyarakat adalah uh, membangun keindahan dengan berbakti kepada orang tua. Nah, akan tapi suatu ketika kita menemukan orang tua, mungkin ada seorang anak menemukan orang tua, mohon maaf, tidak melaksanakan kewajibannya, pendidiknya tidak benar. Atau mungkin kasar perilakunya. Atau tidak memberikan contoh yang baik. Bagaimana kesabaran kita? Bukan berarti kita tinggal, atau kita lawan, kita berantem. Tidak ada alasan untuk kita ribut dengan orang tua, selesai. Tidak ada alasan-alasan bagi kita ribut orang untuk kepada orang tua, bertentangan dengan orang tua. Bermusuhan dengan orang tua tidak. Kalau ternyata kita menemukan orang tua yang mohon maaf bejat, yang salah, lihat cara berbakti kita adalah kita bersabar, membawa mereka kepada kebaikan. Dan itu bekti kita. Kalau kita memberi mereka untuk terus mabuk, itu tidak berbakti, justru kita menjerumuskan. Berbaktinya beda. Kalau orang tua yang baik-baik, maka berbakti kita adalah dengan kita mengabdi yang sesungguhnya. Kalau orang tua dalam keadaan melakukan kesalahan keharaman, berbakti kita adalah bagaimana orang tua kita jauh dari keharaman dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Kita bawa orang tua kita kepada kemuliaan. Ini. Kemudian, Hmm, di saat mohon maaf orang tua mungkin punya sifat yang yang yang ada sebagian orang tua sifatnya dikit-dikit nyalain anak, dikit-dikit nyalain anak, dikit-dikit nyalain anak. Tidak ada alasan bagi anak untuk bertentangan dengan orang tua. Tidak ada alasan bagi anak untuk bertentangan dengan orang tua. Akan tapi lihat, kalau mungkin berbeda pendapat dengan orang tua yang susah untuk dipertemukan, lihat, ngalah. Dengan cara kita menghindar. Tapi perang mulut dengan orang tua tidak ada. Tidak ada alasan untuk perang mulut dengan orang tua. Tidak ada alasan untuk gulat dengan orang tua dan seterusnya. Kalau seandainya orang tua berbuat boleh kasar, memukul dan sebagainya, tinggalkan dan larilah. Jangan sampai kita alasan membela diri akhirnya kulit berantem dengan orang tua. Subhanallah. Tidak. Orang tua adalah orang tua. Subhanallah. Berbakti pada orang tua luar biasa. Ini diantaranya. Dan kita perlu sabar. Dengan tetangga pun demikian. Subhanallah. Mungkin kita menemui, mempunyai tetangga yang yang uh, kasar dan sebagainya. Itu perlu kesabaran. Nah, para kekasih Allah ternyata mempelajari ini semuanya. Bagaimana dengan orang tua yang baik? Bagaimana dengan orang tua yang tidak baik? Bagaimana dengan tetangga yang baik? Dan bagaimana dengan tetangga yang tidak baik? Semuanya itu perlu ilmu. Maka insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk orang tua. Dan ini semua ternyata nanti perlu kesabaran. Maka perlu kita silsilah membangun hubungan baik dengan manusia semuanya. Tidak cukup kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tapi ternyata dengan manusia pun kita harus baik dan berbuat baik dengan sesama manusia ini pun perlu kesabaran yang luar biasa dan ini bab yang disampaikan oleh Imam Haddad rahimahullah taala. Ini saja mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.